Nah, di antara tadi contoh yang kita sebutkan al-ihtifal bi bimunasabatil maulidin nabi. Perayaan yang bertepatan dengan hari kelahiran nabi. Nah, dengan hari kelahiran nabi. Banyak dari muarrikhun menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan 12 Rabiul Awal. Nah, sehingga mereka menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal dijadikan sebagai hari perayaan tentang hari perayaan kelahiran Nabi yang disebut dengan Maulidin Nabi, hari kelahiran Nabi. Nah, akan tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu fatwanya bahwasanya banyak sekali riwayat nah tentang tanggal kelahiran Nabi dan beliau tidak menyebutkan terji mana yang rojih dari barakallahu fikum man, e, dari tanggal yang benar tersebut ada yang mengatakan tanggal 12 ada yang mengatakan mengatakan tanggal yang lain naam karena tidak memudaratkan kita e, dikarenakan kita tidak mengetahui secara detail tanggal kelahiran Nabi saw alaihi wasallam karena tidak terkait dengan amal ibadah yang wajib kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh karena itu penentuan harinya saja muttarib. Tidak jelas. Nah, karena banyaknya riwayat tentang eh, tentang tanggal kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tepatnya. Wa huwa tashabbuhun bin nasara fi amalin fi amali ma yusamma bil ihtifal maulidil masih perayaan maulid nabi ini merupakan perbuatan yang menyerupai orang-orang Nasoro di dalam amalan yang disebut dengan perayaan kelahiran Al-Masih nah ini yang pertama nah ma'akhid dari perbuatan ihtifal bimaulidin nabi yaitu tasabbuh bin Nasoro yang mana orang-orang Nasoro memperingati hari kelahiran al-Maulidil Masih fayahtafilu jahalatul muslimin awil ulama al-mudillun fi rabi'il awal aw fi ghairihi min kulli sanatin bimunasabati maulidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga oleh karena itu orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin merayakan dan juga para ulama yang menyesatkan merayakan pada bulan Rabiul Awal ataupun bulan yang lainnya pada setiap tahun yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka merayakan naam e, mauludin Nabi. Nah, faminhum man yuqimu hadzal ihtifala fil masajid wa minhum man yuqimuhu fil buyut awil amkinati al mu'idda lidzalik. Di antara mereka ada yang merayakan ihtifal tersebut di masjid-masjid di antara mereka ada yang merayakannya di rumah-rumah. Dan di antara mereka ada yang merayakannya di tempat-tempat yang disiapkan untuk perayaan-perayaan tersebut. Wa yahduru jumu'un katsiratun min duhama'in nasi wa awamihim. Pada perayaan tersebut dihadiri oleh banyak manusia baik dari kalangan pemuka-pemuka mereka ataupun dari awam-awam mereka. Wa ya'maluna dzalika tashabbuhan bin nasara fi ibtida'ihim al-ihtifal bi Maulidil Masih alaihi salam. Dan mereka mengamalkan yang demikian tersebut tashabbuhan bin nasara dalam rangka menyerupai orang-orang Nasoro di dalam perbuatan bid'ah yang mereka lakukan yaitu al-ihtifal bi Maulidil Masih alaihi salam. Wal ghalib anna hadzal ala watun ala kaunihi bid'atan. Dan yang jelas bahwasanya perayaan-perayaan ini merupakan tambahan-tambahan yang mana perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah wa bin nasara dan merupakan perbuatan yang menyerupai orang-orang Nasor. La yakhlu min di syirkiyat wal munkarat. Dan perbuatan ini, perayaan ini tidak lepas dari keberadaan perbuatan-perbuatan syirik dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Tadi, nam tidak sebatas kemungkaran pada perayaan itu saja. Bahkan di dalam perayaan-perayaan tersebut, nam banyak sekali ditemukan perbuatan-perbuatan syirik dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Bahkan di antara mereka nah pada perayaan-perayaan tersebut pada waktu tertentu mereka mengatakan hador hador hador, Nabi Muhammad telah hadir. Nabi Muhammad telah hadir sehingga mereka begitu khidmatnya, heningnya, nah menghayati barakallahu fikum bahwa Nabi Muhammad saw hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka merayakan Maulud Nabi. Nah, Hadza safaha. Ini merupakan sebuah kedunguan wal billah. insyadil qasaid allati fiha al-ghulu fi haqqir rasul ila darajati du'aihi min dunillah. Di antara kemungkarannya tersebut yaitu mereka membacakan qasidah-qasidah syair, syair-syair. Naam yang tidak lepas dari sikap gulu padanya ada sikap gulu tentang hak Rasul sampai pada derajat dia berdoa kepada Rasul berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada Rasul berdoa walaupun beliau seorang Rasul nah, seorang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai pimpinannya para nabi dan rasul, pimpinannya seluruh manusia. Nah, akan tetapi kita tidak boleh mengangkat derajat beliau sampai pada derajat ilah yang diibadahi, yang disembah dan dimintai doa. Tidak boleh. Wal istighatsatu bihi. Wal istighatsati bihi sampai beristighatsa kepada beliau. Nah. Waqad Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghuli fi madhihi. Nah, di dalam qasidah An-Nariyah begitu pula di dalam qasidah Al-Busiriyah. Nah, barakallahu fikum. Mereka bertawassul kepada Nabi. Mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qasidah Nariyah. Nah, mereka bertawassul di antara bait syairnya mereka bertawasul dengan Nabi yang mana dengan tawasul tersebut bisa melepaskan segala belenggu-belenggu waliyadzubillah. Dan juga di dalam qasidah Busiriyah. Nah, secara terang dan jelas dia memohon dan berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliman aludu bihi siwaka. Tidak ada tempat bagiku berlindung kecuali kepadamu kecuali kepadamu wahai Muhammad dan banyak sekali kemungkaran-kemungkaran terutama sikap hulu di dalam peringatan kepada Nabi Muhammad SAW ahlu sunnati wal jamaah bukanlah orang-orang yang benci kepada Nabi Allah mereka tidak mengadakan peringatan Nabi nah bukan dikarenakan benci kepada Nabi Muhammad bukan mereka adalah orang-orang yang anti untuk berselawat kepada Nabi. Lah, Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya selawat kepada Nabi merupakan amalan yang besar, amalan yang mulia. Yang tentunya seorang muslim siapa saja harus bersemangat di dalam berselawat kepada Nabi. Hanya saja ketika cara-caranya tidak benar. Ketika Naam dimasuki dengan lafaz-lafaz yang mungkar dan bahkan kesyirikan. Maka tentunya ahlu sunnah wal jamaah yang menisbatkan dirinya kepada e, pengikut-pengikut Rasul anti akan perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil fi madhihi. Nabi sendiri telah melarang kita untuk bersikap gulu di dalam memuji beliau. Di antaranya beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mengangkat atau memuji-mujiku berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh Nasoro kepada Isa ibnu Maryam. Saya ini seorang hamba. Perhatikan kalimat innama ana abdun. Saya ini hanyalah seorang hamba. Sehingga oleh karena itu tidak layak dan tidak berhak derajat beliau atau posisi beliau ditempatkan melebihi sebagai seorang hamba. Nah, beliau memiliki kelebihan. Kita meyakini kelebihan beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang menyampaikan wahyu. Nam, sebagai perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla akan tetapi kita tidak boleh na, e, mengangkat derajat beliau sampai pada derajat ilah sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan fakulu maka katakanlah Abdullahi wa rasuluhu saya ini adalah hamba Allah dan utusannya hamba Allah seorang hamba Allah kalimat Abdullah wa rasuluhu dan padanya terdapat bantahan terhadap dua kelompok yang pertama, lafadz Abdullah ini bantahan terhadap orang-orang yang bersikap gulu kepada Nabi Muhammad sampai mengangkat derajat beliau pada derajat ilah. Nah, banyak sekali contoh-contohnya. Dan kalimat rasuluh bantahan terhadap orang-orang yang menyepelekan kedudukan rasul. Tidak mau berpegang dengan sunnah rasul, lebih memilih untuk mengutamakan akal lebih memilih untuk mengutamakan logika sesuai dengan e, pikiran mereka, sesuai dengan kemampuan mereka di dalam berpikir. Nah, barakallahu fikum. Maka lusun wal Jamaah nam mengatakan bahwa beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh untuk diibadahi. Akan tetapi beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan yang wajib untuk kita ikuti dan kita percayai segala ucapan-ucapannya. Waqad yashabu hadzal ihtifal ikhtilatun bainar rijali wan nisa wa fasadil akhlaqi wa zuhuril muskirat wa ghairi dzalik. Nah. Dan perayaan ihtifal ini Mauludin Nabi juga bersamaan dengan itu terjadi perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Di antaranya adalah seperti yang kita katakan, katakan tadi, enam uh, hulu. Kemudian berikutnya adalah ikhtilat, bercampur baurnya antara pria dan wanita dalam satu ruangan. Nah, bercampur baurnya pria dan wanita dalam satu ruangan sehingga oleh karena itu tidak aman dari fitnah tidak aman dari fitnah wa fasadil akhlak dan rusaknya akhlak wa zuhuril muskirat wa ghairi dhalik dan juga banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Mereka ahlul dalal yang barakallahu fikum merayakan perayaan-perayaan ini selalu mencari pembenaran akan perbuatan mereka. Ini kebiasaan mereka. Mereka beramal dulu baru mencari dalil. Baru mencari dalil untuk pembenaran. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah mereka berpedoman dulu, cari dalil dulu, ilmu dulu yang dicari. Setelah tahu bahwa ini adalah landasannya, bahwa ini adalah ada sunnahnya, bahwa ini pernah diamalkan oleh Rasul. Nah, maka baru setelah itu mereka beramal, beramal dan mengamalkannya. Nah, dan kita tidak boleh beramal dulu baru mencari dalilnya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam salah satu usul yang dikaji di sini setiap e, bersama ustadz kita. Nah, disebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal fa'lam annahu la ilaha illallah bahwasanya ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal ilmu dulu baru setelah itu berucap dan baru setelah itu beramal nah beliau berdalilkan dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ketahuilah berilmulah bahwasanya Tiada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Wastaghfir li zambik. Diperintahkan untuk berilmu, mencari ilmu. Baru setelah itu kita beramal. Nah, fabada bil ilmi qabla al wal amal. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu terdulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Nah, dan terlebih perbuatan ini mauludun nabi Nah, kalau kita baca sejarah-sejarah mulai dari sejarah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam para khalifah ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan juga para tabi'in setelah mereka. enam Pada kurun al-mufaddalah abad-abad yang mulia, masa-masa yang mulia, generasi-generasi yang mulia, enam zaman generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in. 6. Al-Qurun Al-Mufaddalah. Tidak disebutkan riwayat bahwa ada di antara mereka ada perayaan Maulud Nabi. Tidak ada. Nah. Tidak ada. Baca kitab sejarah yang disebutkan oleh Az-Zahabi e, dan juga yang sejarah yang disebutkan e, Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah dan juga tarikh-tarikh dari ulama yang lainnya. Nah, tidak ada. Nah, padahal generasi mereka ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairul kuruni korni thumma alladhina yalunahum thumma yalunahum sebaik-baik generasi adalah generasiku nah orang-orang yang pernah melihat nabi pernah hidup sezaman dengan nabi thumma yalunahum kemudian generasi setelah mereka yaitu orang-orang yang pernah hidup sezaman dengan para sahabat Nabi pernah melihat walaupun hanya seorang dari sahabat Nabi mereka dikenal dengan tabi'in kemudian tsummal yalunahum kemudian generasi setelahnya yaitu adba'ut tabi'in orang-orang yang hidup sezaman dengan e, para tabi'in walaupun dia hanya berjumpa dengan satu orang tabi'in saja dan dia tidak pernah berjumpa dengan seorang dari sahabat pun. Ini generasi atba'ut tabi'in. Nah, pada generasi mereka tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka merayakan Maulud Nabi. Jangan ditanya bahwa mereka itu tidak cinta dan tidak sayang kepada Nabi. Nah, jangan ditanya apakah mereka itu sayang dan cinta kepada Nabi. Tentu jawabannya itu mereka sangat cinta dan sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW apa saja mereka korbankan demi mencintai Rasulullah SAW mereka bersemangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah mereka bersemangat di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul hanya saja Nabi telah membatasi mereka di dalam ibadah nah Nabi membatasi mereka di dalam ibadah apa batasannya yaitu mereka beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan disunahkan oleh Rasul dan mereka dilarang untuk beramal dengan cara-cara yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga oleh karena itu mereka tidak berani lancang untuk berbuat sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal paman Rasul Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang sangat disayangi oleh beliau. Meninggal pada zaman Rasul, sepupu beliau, Ja'far bin Abi Talib, yang dikatakan memiliki dua sayap yang, yang memiliki dua sayap di surga. Nah, dikarenakan beliau terbunuh di dalam perang Mu'tah dalam keadaan dua tangannya putus kiri dan kanannya sehingga Allah mengganti di akhirat dengan dua sayap di surga. Barakallahu fikum. Nah, meninggal. Tidak ada perayaan-perayaan dari Nabi memperingati kelahiran mereka dan juga tidak ada peringatan tentang kematian-kematian mereka. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin